Pak Sarung Iya kalau izin itu di mana-mana izin yang dikeluarkan pemerintah pasti berbelit-belit Ujung-ujungnya pasti meres istilahnya gitu ya Di tarik ini, ini kurang itu kurang akhirnya Akhirnya ya oh, keluar uang lah Uang padahal begitu kok Saya heran ya Kenapa pimpinan-pimpinan dari departemen tersebut kok nggak tahu atau tutup telinga atau petugas gitu kayak kepolisian, jaksa itu nggak ambil turun tangan ya udah tahu gitu. Kalau setiap ada izin baru apa permintaan baru pasti pasti uang pasti nggak ada nggak ya makasih. Pak Valentino. Ya? Selamat siang Bu. Selamat siang. Ya sifat bangsa kita tuh nggak mau susah Bu dan juga namanya memberikan izin itu kan bertanggung jawab kalau ada apa-apa kan mereka yang dicari yang kasih izin. Iya. Nah, contohnya di Bekasi ini nih, ini BP rumah itu nggak ada IMB-nya semua itu saya jamin sekian persen juga yang dibuat tangan itu 6 persen juga buat rumah buat kandang ayam nggak ada izinnya bagus-bagus tapi nggak ada izinnya. Terima kasih Bu. Halo Pak Aryo. Halo selamat sore Pak. Ya, silakan Pak Aryo. Oh iya masalah itu ya Pak. Ya memang itu nggak heran, itu bukan rahasia umum lagi Pak. siapun ada izinnya masih dipungut juga loh Pak. Jadi ada keamanan, tuh serikatan, perintah suwit. Jadi alasan macam-macam kalau kita nggak mau eh, istilahnya kerjasama, nggak mau ngaji gitu, kita bisa dijebak Pak. Nah, karyawan kita bisa dijebak dengan cara macam-macam lah ada yang narkoba ada yang apa gitu jadi ya kita sebagai pengusaha itu ya tutup mata aja, tapi bagaimana lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ari. Ada Pak Agus, halo. Halo. Silakan Pak Agus. Wah, kalau ini sih sebenarnya sudah biasa ya kalau masalah pungli berbelit-belit itu Kalau nggak biasa itu yang nggak ada pungli ya nggak berbelit-belit. Begitu benar saya terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Halo Pak Agus. Baik, selamat siang. Silakan Pak ya Pak uh, eh, saya mau komentar begini Pak ini tidak ada sinkronisasi Bu antara eh, pajak ya bagian pajak dengan bagian perizinan jadi pihak pajak itu biasanya uh, pilih gampangnya saja Pak yang penting ada pembayaran tapi tidak dilihat izinnya itu jauh mana nah mestinya ini iya, ada sinkronisasi jadi ada yang sinkronisasi izin di kalau perlu petugas pajak ah, memberikan ah, jalan keluar bagaimana izinnya itu bisa diurus lebih baik lebih cepat begitu Pak terima kasih Pak Selamat sore Pak Budi ya sore Bu silakan Bapak jadi itu sebenarnya ah, nggak bisa disalahkan dari sisi pengusaha Bu sebenarnya kalau ngelihat dari jadi kebetulan saya baru baru saja mengikuti ada eh, pernah lah mengikuti uh, dari survei uh, eh, AC Nielsen uh mm-hmm. -huh. bagaimana disebutkan bahwa lebih dari 50% persen itu sebenarnya ekonomi Indonesia sekarang ini bisa bisa masih tahan tidak terimbas krisis dari Eropa adalah uh karena permintaan dalam negeri. Uh Salah satunya karena orang-orang cerdas itu pengusaha-pengusaha yang cerdas walaupun belum dapat izin, dia muterin duit. Mm-hmm. Nah, jadi yang salah ini sebenarnya pemerintah. Kalau pemerintah tanpa izin aja mereka bisa usaha, iya. apalagi mereka pakai izin. Jadi ini sebenarnya pemerintah bobrok, mentalnya korup. Jadi ada, harus ada budaya korupsi itu dihancurkan. Start sekarang lewat KPK. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Pak Heri, selamat sore. Ya, sore Bu. Iya. Kalau dibilang 6% saya tidak percaya Sebab kalau namanya kafe dan restoran itu ada namanya pajak hotel dan restoran yang kita kalau makan ditarik 10% itu ya Kita kalau ke Bandung ke dimana-mana kalau restorannya sedikit besar pasti tarik 10% Dan itu ada buktinya Slipnya jadi uh, bon, penjual, bon makanannya itu ada perforasinya Nah itu kalau dibilang 6% berarti itu sudah eh, pengusahanya resmi tapi tidak disporkan ke pemerintah itu jadinya gimana gitu kecuali kalau yang warung-warung begitu ya yang kaki lima itu memang ya mungkin pedagang kecil jadi tidak tidak kena itu peraturan PHR itu ya tapi kalau yang namanya kafe restoran itu semuanya pasti narik pajak jadi ini tolong dicek juga itu kalau dibilang 6% itu angkanya dari mana begitu kalau ternyata betul berarti kita bayar 10% itu juga tidak disetor ke pemerintah atau di, dimakan sama oknumnya sendiri. Demikian, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Heri. Pak Toto, selamat sore. Selamat sore. Silakan. Saya percaya ya, kalau birokrasi di Indonesia seperti itu. Karena kalau saya perhatikan, bukan hanya di Bandung, banyak tempat pun seperti itu kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah itu semboyan itu moto yang dipakai oleh eh, pegawai negeri terima kasih terima kasih kembali Pak Toto selamat sore Pak Kris Ya selamat sore Komentarnya Pak silakan Ya sebenarnya itu hal-hal yang normal dan pengusaha pun sudah tahu mengenai hal itu Yang menjadi persoalan bagi pengusaha adalah mereka tidak mau pusing Artinya uang sudah keluar tapi jangan bikin pusing jadi saya punya satu solusi, saya punya satu bisnis broker namanya The Seven Event Manage. Cukup kasih saya fee 20%, 10% saya buang ke pemerintah untuk keluarkan izin. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Kris. Pak Sebastian, selamat sore. Ah, itu dia tadi saya setuju pembicara dua sebelumnya. Mental birokrat Indonesia ini adalah mental kantong. Jadi dari dulu mereka tuh nggak pernah memberikan kasih contoh bagaimana melayani yang ada bagaimana dilayani nah yang beginilah kita mau mengharapkan untuk perkembangan ekonomi di Indonesia terutama kalau misalnya pasar minta banyak seperti tadi dibilang Manekafe yang di Bandung itu betul bahwa kalau bisa ditambah sulit kenapa dipermudah nah hmm. inilah mental manusianya birokrat itu ya maaf aja busuk lah begitu terima kasih terima kasih Pak Sebastian Pak Sigi per, eh, Pak Sugi penelpon terakhir selamat sore halo iya silakan Pak Sugi sebagai testing daripada pimpinan KPK yang baru ya selama ini KPK belum sentuh eh, layanan publik yang diberikan oleh birokrat-birokrat atau oknum-oknum yang korup sengaja dipersulit supaya mereka dapat uang. Misalnya izin IND apa segala itu. Kalau kita nggak ada uang nggak keluar itu IND. Ya kan, apalagi izin restoran yang buat bisnis. Itu marah juga itu. Nah ini sebagai testing atau ujian buat KPK yang baru. Apakah dia menyentuh eh, level daripada services yang diberikan oleh uh, birokrat pada publik. Ya, terima kasih.